السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحكيم الغفار الرحمن الرحيم الحليم الستار المتفدل بالعطاء المدرار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مكرر الليل على النهار واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الشفيع في من يصلي عليه من النار وعلى اله واصحابه ma tala'a fajrun wastanar amma ba'du ayuhal hadirun rahimakumullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah alhamdulillah bersyukur kita kehadrat Maulana azza wa jalla di mana pada siang hari ini Allah masih berkenan memberikan taufik hidayah kita untuk melaksanakan perintah salat Jumat bersama-sama. Mudah-mudahan semua amal kita pada siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh kaum muslimin khususnya yang ada di sekitar dan mendengar bunyi mes, speaker masjid ini juga diberi taufik oleh Allah segala bergegas yang laki-laki yang tidak dalam perjalanan untuk bersama-sama sholat bersama kita. Hadirin rahimakumullah. Mari dalam kesempatan yang mulia ini kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Karena hanya dengan bertakwalah kesuksesan dunia dan akhirat dapat kita capai dan kita gapai. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita hidup di zaman akhir, di mana mindset cara berpikir manusia sudah tidak karuan. Mereka dalam mengarungi hidup ini hanya ada dalam satu pikiran bahwa saya harus senang, bahwa saya harus happy, bahwa saya harus kaya, bahwa saya harus bahagia. Untuk menuju ke situ, kadang mereka tidak menggunakan jalur-jalur, jalan-jalan yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hampir banyak umat manusia yang keinginannya hanya satu. Hidup ini harus kaya. Dan kaya itu artinya bergelimang harta. Karena otaknya seperti ini, sesuai dengan ajaran yang diberikan oleh kafir melalui televisi, melalui radio, melalui informasi, materialisme menjalar masuk ke dalam jiwa umat Islam. Dalam relung-relung hati kita, masuk ke otak kita saya harus kaya, kaya itu banyak uangnya. Akhirnya tidak sedikit di antara umat Islam. Tidak peduli lagi dia mendapatkan harta. Apakah dengan cara halal atau cara haram. Bahkan yang sudah kaya sekalipun. Mereka terus dan terus berusaha semaksimal mungkin. Bagaimana kekayaannya bertambah dan bertambah. Karena keinginannya selalu bertambah kekayaannya bahwa orang kaya itu adalah orang yang banyak hartanya, maka orang ini sangat kikir, pelit, bakhil. Dia mengira bahwa hartanya akan membawanya abadi hidup di atas dunia ini. Padahal hadirin rahimakumullah, Allah memang sudah memberi petunjuk kepada kita bahwa yang pertama watak dasar manusia itu adalah wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Senangnya manusia kepada harta benda itu amat sangat cinta dan senang. Melebihi segalanya. Oleh karenanya Allah memberi petunjuk saking inginnya manusia selalu bergelimang harta banyak di antara mereka yang lalai lupa kepada Allah. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Telah menjadikan kamu sekalian lalai, kamu lupa karena kamu at-takasur setiap hari memperbanyak harta. Sudah dengar bahwa hari ini hari Jumat adzan sudah berkumandang, tapi masih asik di tokonya masing-masing masih asik di tempat kerjanya masing-masing. Padahal dia tahu bahwa jika saya tidak sholat Jumat, saya akan terkena dosa besar. Kalau sampai tiga kali terus menerus saya tidak sholat Jumat, maka saya dicatat sebagai orang munafik yang akan dimasukkan dan dilemparkan nerakanya Allah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kenapa terjadi seperti ini? Karena mindset kita, karena cara berpikir kita yang salah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, sebagai panutan umat manusia. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah agar kita selalu mengikuti suri tauladan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam merubah mainstream ini. Nabi mengatakan memang watak dasar manusia itu kata beliau dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Zubair kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul law anna ibna adam u'tiya wadiyan mal'a min dhahabin ahabba ilaihi saniyan walau u'tiya saniyan ahabba ilaihi salisan kata kanjeng Nabi watak dasar manusia itu pada umumnya kalau dia diberi oleh Allah emas satu lembah menjadi miliknya, maka dia masih punya keinginan agar diberi lembah kedua yang penuh dengan emas. Seandainya Allah pun memberikan keinginannya, dua lembah emas diberikan. Ibarat kita di sini tidak hanya ratusan triliun, ribuan triliun, uangnya sudah jutaan triliun. Tetapi apa kata Kanjeng Nabi? Seandainya diberikan lembah kedua penuh dengan emas, ahabba ilaihi salisan. Dia masih berusaha untuk mencari lembah yang ketiga yang dipenuhi dengan emas dan emas. Kata kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala yasuddu jawf ibni adam illa turab. Dia akan tidak akan puas, perutnya tidak akan kenyang, otaknya tidak akan berhenti menumpuk-numpuk hartanya kecuali kalau sudah kemasukan debu, kalau sudah berkalang tanah, kalau sudah mati, baru dia sadar. Baru dia menjerit, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, jangan kau cabut nyawa saya sekarang ya Allah. Mundurkan ajal saya. Jangan kau cabut saat ini ya Allah. Fasaddaqa wa akum minas salihin. Kalau engkau berkenan memperpanjang umur saya, saya ingin nyumbang ke Masjid Al-Akbar tetangga saya setiap hari, setiap saat, paling tidak setiap bulan. Dia sisihkan hartanya untuk pembangunan masjid, untuk meramaikan masjid, untuk menolong anak yatim, untuk membantu janda-janda miskin. -janda untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Maka kalau kau panjangkan umur saya, faasodako, saya akan sedekahkan sebagian harta saya yang berlimpah ini ya Allah. Wa akum minas salihin. Dan saya ingin sholat Jumat, saya ingin sholat lima waktu, saya ingin berbuat baik kepada tetangga saya yang selama ini saya tidak pernah bergaul karena saya merasa paling kaya di tempat ini hari ini saya mohon kepadamu, panjangkan umur saya ya Allah, supaya saya bisa menyapa tetangga saya, membantu mereka yang kekurangan. Apa jawab Allah? Layu akhir Allah. Tidak mungkin. Idaja jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ketika ajal sudah datang, tidak akan mungkin untuk ditambah atau dikurangi. Tidak akan maju maupun mundur sesaat. Oleh karena itu hadirin hadirat rahimakumullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meluruskan pikiran manusia, meluruskan sifat dasar manusia yang memang ada sifat bahimiah pada diri manusia. Apa kata Kanjeng Nabi? Laisal gina an kasratil aradi walakinnal gina ginan nafsi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kaya itu bukan karena banyak hartanya, Kaya itu bukan karena banyak materinya, tetapi yang namanya kaya adalah ginan nafsi, kaya hati. Ketika orang hatinya kaya, maka dia akan bersyukur kepada Allah. Maka usahanya yang mungkin sedang sukses, dia tinggalkan kalau sudah waktunya sholat, dia tutup tokonya. Kalau memang tidak ada istri yang menunggukannya. Dia tahu bahwa adzan ini memanggil dia. Dan dia tahu bahwa Allah memerintahkan wadarul baik. Tinggalkan semua kesibukan kamu. Jika kamu sudah mendengar adzan Jumat, saya umat Islam berhenti semuanya. Wudhu segera datangi masjid dimanapun kita berada. Jangan masih asik masuk. Karena ingin bergelimang harta. Seakan-akan masih kurang dan kurang. Ini kalau kita kaya hati. Nabi juga pernah bersabda, bertanya kepada sahabat Dar Al-Ghifari. Kata Abu Dar Al-Ghifari, Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Aba Dharin, Atara kasratal mali wal gina? Kultu na'am. Wahai sahabat Abu Dar, kata kanjeng Nabi, Apakah menurut pendapatmu orang yang banyak hartanya itu orang kaya? Tentu seperti kebanyakan manusia Abu Dar berpikiran yang sama. Betul ya Rasulullah, orang yang banyak harta adalah orang yang kaya. Wa mali wal faqr? Qultu na'am. Apakah kamu berpendapat bahwa orang yang hartanya sedikit, materinya sedikit itu orang miskin? Jawab Abu Dar, betul ya Rasulullah. Rasulullah meneruskan pengertian ini. Qala innamal ghina ghinal qalbi wal faqru faqrul qalbi. Ketahuilah wahai sahabat Abu Dhar, sesungguhnya kaya itu adalah kaya hati, bukan kaya harta. Dan sesungguhnya miskin itu adalah miskin hati. Orang yang mungkin saja hartanya berlimpah, mobilnya berjejer, banyak, rumahnya tidak hanya satu di mana-mana dia punya rumah, tetapi dia tidak sempat untuk sholat lima waktu. Bahkan dia tidak sempat untuk menjenguk ibunya dan ayahnya yang setiap hari menelpon dia ingin ketemu. Dia bergelimang dengan harta dan berusaha untuk menumpuk hartanya. Ketemu dengan klien di sana, klien di sini sehingga yang wajib tidak dapat dia lakukan. Hakikatnya orang ini adalah orang yang miskin, bukan orang kaya walaupun hartanya banyak. Tetapi sebaliknya, orang yang hatinya merasa kaya walaupun hidup seadanya, dia bersyukur bisa menikmati nikmat yang telah diberikan oleh Allah berupa rumah mungkin hanya satu-satunya punya mobil cuman satu-satunya, bahkan tidak punya mobil hanya sepeda motor satu-satunya, tapi dia bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Dengan sepeda motor ini saya bisa pergi ke tempat kerja untuk mencari nafkah anak istri saya. Dengan sepeda motor ini ketika terdengar suara adan lalu saya pergi ke masjid, saya tidak ketinggalan berjamaah dengan sepeda motor ini saya bisa bersilaturahim ke rumah orang tua saya, ke rumah guru saya, ke rumah saudara-saudara saya. Kenapa? Karena hatinya merasa cukup dan merasa kaya. Inilah sifat kona'ah yang diajarkan oleh baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kaum muslimin dimanapun kita berada, kita robah mindset kita, cara berpikir kita bahwa yang terpenting bukan materi yang bertumpu, tetapi hati yang merasa cukup. Coba kita lihat di televisi, orang yang tertangkap KPK, yang korupsi, itu bukan orang miskin kebanyakan. Mereka orang-orang yang sudah punya mobil, mereka yang sudah punya rumah indah dan bagus. Terkadang mereka juga punya jabatan-jabatan strategis. Mereka inilah yang tertangkap KPK. Kenapa? Karena dalam hatinya selalu miskin dan miskin, kurang dan kurang. Hari ini mari kita robah cara berpikir kita. Kita syukuri nikmat Allah. Kalau kita sudah kona'ah, bersyukur, kaya hati kita, maka insya Allah sifat hasut akan hilang dari diri kita. Sifat sombong akan sirna dari diri kita. Sifat-sifat yang tidak baik akan hilang dari diri kita. Apalagi orang-orang yang kaya, yang hartanya berlimpah, tetapi sebenarnya dia miskin hati, biasanya dia akan sombong. Ketika dia sombong, dia akan pelit untuk kebaikan, membantu orang, tetapi dia akan boros untuk menunjukkan kehebatannya, hidupnya akan boros. Akan dia belikan segala sesuatu yang sebenarnya tidak penting bagi dirinya. Dia datang ke tempat-tempat penjualan, hanya untuk memenuhi nafsunya, hanya ingin menunjukkan bahwa saya ini kaya, hartanya banyak. Dia beli segala sesuatu yang sebenarnya dia tidak butuhkan itu. Mari kita ajarkan diri kita, kita ajarkan anak istri kita bahwa ketika kita membeli sesuatu bukan atas dasar keinginan, tetapi atas dasar kebutuhan. Kelebihan harta kita ini kita syukuri karena kita merasa kaya hati kita. Maka sedikit dari harta kita, sebagian dari harta kita, kita celengi, kita taruh di kotak amal, kita berikan kepada fakir miskin, kita bantukan kepada orang lain. Karena sesungguhnya itulah harta yang akan kembali kepada kita. Ada seorang kaya raya, terkenal sering menolong orang lain, diberinya tetangga yang tidak punya kerja modal untuk usaha tanpa harus mengembalikan ditolongnya orang lain yang tidak punya rumah untuk ikut mendirikan rumahnya, dibangunnya masjid, diberikannya kepada takmir masjid jutaan bahkan miliaran. Sehingga banyak orang tanya kepada dia, "Wahai Pak Haji, apakah Pak Haji tidak eman? Apakah Pak Haji menghambur-hamburkan harta seperti ini tidak takut akan menjadi miskin?" Subhanallah. Pak Haji ini memang adalah contoh orang yang kaya harta, tetapi juga kaya hati. Beliau menjawab dengan enaknya, Bapak-bapak sekalian, saya eman dengan harta saya. Justru karena saya eman dengan harta saya, saya titipkan kepada fakir miskin. Saya titipkan kepada janda-janda miskin. Saya titipkan kepada tetangga saya yang tidak punya kerja sebagai modal kerja. Saya titipkan di masjid. Saya titipkan di pondok pesantren. Saya titipkan di yayasan-yayasan panti asuhan. Besok di akhirat akan saya ambil harta saya. Itu untuk kehidupan saya yang sangat panjang. Besok di akhirat kelak. Subhanallah. Inilah cara berpikir islami. Inilah cara berpikir yang betul seperti apa yang dituntunkan oleh baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silahkan kita mencari harta untuk bekal hidup kita di alam dunia tetapi jangan lupa bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan kita untuk mencari rezeki yang halal, dijadikannya kita kaya harta dan kaya hati karena dengan kaya harta kita bisa untuk membantu orang lain, kita bisa melaksanakan umroh dan haji, kita bisa menyumbang ke masjid dan tempat-tempat yang membutuhkan bantuan kita karena dengan lebih daripada harta kita akan akan lebih banyak kita bersyukur bersyukur kepada Allah. Tetapi mudah-mudahan juga kita dijadikan kaya hati. Dengan kaya hati kita selalu bersyukur kepada Allah. Menerima apa pemberian Allah kepada kita. Dan kita selalu membantu orang lain. Amin ya Rabbal Alamin. Sehingga kita tidak menjadi pemboros. Tidak menjadi orang yang sombong. Orang yang akan hidup bahagia di dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzubillahiminasyaitanirrajim Amin rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم رؤوف بر رحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى بعد الحمد لله الحمد لله الملك العلام الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام ونهانا عن الربا والشبهة والاختصام وحس علينا بالاجتناب عن الباطل والسحت والحرام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من أهوال يوم الزحام واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله رافع المناكب والمقام وعلى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا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 اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين خصوصا في العراق وفي فلسطين يا الله وفي روهينيا وفي أفغانستان يا الله يا رحمن يا رحيم وفي إندونيسيا يا الله اللهم انصر المسلمين في فلسطين يا الله اللهم احفظ هذا المسجد يا الله اللهم احفظ هذا المسجد الأقصى يا رحمن يا رحيم اللهم يا الله انصر مسلمين هناك يا الله اللهم انظرهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين يهوديين إسرائيليين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا وأيدهم بالهدى والسداد وأسلك بهم على التوفيق والرشاد وانفع بهم العباد والبلاد واحشرنا يا